Selamat pagi Pak Prabu. Pagi Indonesia. Ya silahkan Pak. Um, semestinya digratisin juga boleh, nggak usah ada jaminan. Karena dengan mereka meliput acara kita, itu sudah mempromosikan Indonesia. Dan kita nggak bayar iklan di sana kan? Aneh-aneh aja bahasa ini. Kalau perlu, media-media itu dibayar untuk mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih. Oke. Apa komentar Anda Pak Arif? Pak Arifin. Pak Arifin silahkan iya, iya Bu emang negara kita aneh-aneh aja hmm, hmm, Mau nyari untung aja mungkin mau dibungain kali ya Duit puluhan M ada dikumpulin Nggak mau rugi mau untung aja heran Hitungannya mateng sekali hmm. <laughs> ah, Begitulah Bu lah Ya terima kasih Oke okay. Selamat pagi Pak Burhan Selamat pagi Bu Silahkan Jadi negara kita memang pemerintah ini makin gila ini Pemerintahnya bukan untuk negara Untuk cari untung aja ini Terima kasih. Oke, Pak Hengki. Ya. Silahkan, Pak. Eh, ya, begitulah kalau misalnya negara ini kebanyakan korupnya, ya cari uangnya jadi begitu. Dengan cara uh, miliaran, eh, bukannya untuk kebudayaan atau untuk olahraga yang kita kembangkan, tapi malah uang yang dibisniskan begitu. Nah begitu aja Bu. Oke. Pak Peter selamat pagi. Pagi. Ya silakan. Oh, Sam dari Sahabat Selatan. Halo. Ya silakan Pak Peter. Ah, inalillahi inalilah dengan aja Bu. Terima kasih. Oke. Sudah ada telepon. Siang Pak Alex. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, kembali lagi tercoreng ya sistem daripada ah, penyelenggaraan si games ini ya, mulai korupsinya kemudian media sekarang ini media udah saya pikir nggak bisa lagi dihalang-halangi the world is no borderless jadi udah nggak ada batas kalau masih media aja dibatasin ini negara kita ini bagaimana ini seperti apa eh, yang dalam tempurung itu tidak melihat dunia secara dilepas aja kenapa sih atau oh, dari yang lain sponsor masih banyak yang bisa bayar. Thank you. Terima kasih Pak Alex. Halo Pak FM. Ya Pak FM. Ya. ya. Silakan Pak. Ya. Uh, ini cerminan dari sebuah pengelolaan eh, negara yang rancu ya Mas. Ya, saya bilang. Kenapa? Karena ini modelnya di semi swasta atau di model negara. Padahal negara kita sudah mengeluarkan uang banyak untuk itu, untuk membangun gedung, untuk membangun prasarana yang ada. Tetapi lalu hitung-hitungannya menjadi bisnis, menjadi swasta. Nah ini kalau tidak transparan di depan, misalnya taruhlah habis berapa, kemudian sumbernya dari mana, ini nanti kembalinya ketika sudah ada pemasukan, maka korupsi lagi. Jadi ini yang pe, yang pen, pejabat jadi penjahat, yang pengusaha jadi penguasa, menjadi rancu. Marilah kita terbuka para eh, pengelola negara ini secara baik bijak, mana yang akan kita bangun lebih dulu, mentalitas kita sebagai negara yang harus dihormati oleh negara-negara lain maupun Eh, atau kita mengejar setoran yang kemudian nama baik dan kemudian menang di 2014 gitu. Andi Mararangeng ini sudah agak keblinger ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada penelpon selanjutnya Pak Gilbert. Halo. Ya silakan Pak. Siang Pak. Ya. Memang ini sudah jadi masalah terus ya. Sejak si Andi Mararangeng ini jadi Menpora ya. Sebelumnya kasusnya Nazarudin sekarang seperti ini Sebenarnya tindakan yang paling bodoh ya Berbuat begini terhadap wartawan nih Jadi tindakan yang saya anggap paling bodoh sekali Padahal wartawan itu kan yang paling cepat menyiarkan berita-berita yang tidak baik ya Jadi kalau begini kan kelihatan nih Kejelekannya Indonesia nih Ya kan Tukang rampok semua Gitu aja makasih